Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin Nabiul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Pak serta Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kembali membuka lembaran lembaran sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kita buka sejarahnya agar kita lebih kenal. Kita buka sejarahnya agar kita bisa mengaguminya. Kita buka sejarahnya agar kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kita buka lembaran-lembaran sejarahnya agar kita punya keimanan yang kokoh terhadap kenabian, kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengkaji sirah cukup erat hubungannya dengan akidah. Khususnya akidah yang berkaitan dengan kenabian, kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam rangka melakukan pengenalan lebih dalam, pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan sifat-sifat yang khusus yang spesifik dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang kedermawanan Rasulullah SAW, kita akan bahas hari ini kerendahan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pembahasan terakhir dari sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi kita sudah bahas sifatul asasiyah, sidik amanah tablik fatona. Lalu kita bahas sifat yang spesifik dimiliki oleh Rasulullah dari mulai sabar, dermawan, kasih sayang sampai hari ini terakhir adalah rendah hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu kita baru masuk kepada perilaku kehidupan Rasulullah sehari-hari. Kita akan masuk pada kajian Rasulullah SAW di dalam keluarga beliau. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam keluarga, bergaul dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, kita akan bicara dulu satu poin yang tersisa yaitu kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak serta ibu sekalian yang berbahagia, rendah hati ini satu hal yang sangat sulit dimiliki oleh seseorang. Lebih-lebih lagi kalau orang itu punya banyak kelebihan. Dia seorang pemimpin, dia seorang yang banyak harta, dia seorang pejabat, dia seorang yang banyak ilmu, bahkan dia seorang yang katanya rajin ibadah ini lebih sulit lagi untuk rendah hati. Tapi fenomena yang belakangan kita saksikan, ada orang nggak banyak ilmu, orang nggak banyak harta, pemimpin juga bukan, pejabat juga bukan, tapi rendah hati juga enggak. Maka dulu ada ungkapan orang kaya sombong. Sekarang ada ungkapan orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong kayaknya masih agak pantas walaupun dipaksain. Karena ada yang disombongin. Kalau ada orang miskin sombong, ah ini susah memahaminya. Susah memahaminya. Entah ini sombong atau tidak, tapi saya pernah punya pengalaman ketika kita bawa kendaraan lalu ada orang-orang yang biasa di pinggir jalan mengatur kendaraan biar nggak macet katanya. Biasanya kita suka ngeluarin sedikit uang buat mereka. Tapi waktu itu emang nggak ada uang. Yang ada cuma seribu rupiah. Begitu diterima, apa yang terjadi? Uang ini dibuang. Jadi begitu kita kasih, langsung diterima, buang. Karena dia minta dua ribu kita ngasih seribu dibuang di depan kita entah ini fenomena apa jadi emang susah rendah hati itu apalagi ketika sudah melekat banyak keutamaan dulu belum menjadi pejabat mudah menyapa orang. Tapi ketika sudah jadi pejabat, pengennya disapa orang. Begitu memang karakternya. Susah buat rendah hati itu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat rendah hati. Dia seorang presiden Madinah. Pengikutnya banyak. Persi dan Romawi aja gentar melihat kekuatan kaum muslimin. Kira-kira mungkin wajar nggak kalau Rasulullah ini agak sombong dikit dengan apa yang dia punya. Ternyata sedikit aja nggak ada. Ini yang menarik. Ketika sifat rendah hati ini sulit dimiliki oleh seseorang, apalagi dia seorang yang katanya besar, tapi dalam diri Rasulullah SAW tidak sedikit pun kita dapatkan sifat sombong di dalam dirinya. Saya ambilin beberapa kasus contoh dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa mewakili rendah hatinya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita agar kita juga bisa lebih rendah hati terhadap orang lain. Satu peristiwa ketika Adi bin Hatim datang ke Madinah. Adi bin Hatim ini masih Nasrani, orang Kristen. Dia datang ke Madinah ketika Rasulullah SAW sudah menjadi pemimpin Madinah. Rasulullah SAW sebagai presiden Madinah. Adi bin Hatim mau buktiin Muhammad ini seorang nabi apa seorang raja. Dia masih Nasrani. Maka ditemuinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah sedang sholat di masjid. Adi bin Hatim di luar. Selesai sholat, Adi bin Hatim maranin Rasulullah SAW. Dan dia memperkenalkan dirinya. Saya Adi bin Hatim, saya Nasronium, saya Nasroni. Kata Rasulullah, ada perlu apa? sebaiknya kita ngobrol di rumah saja. Gitu. Jadi Nabi nggak ngajak ngobrol di masjid, tapi Nabi ngajak ngobrol di rumah Rasulullah. Nah di dalam perjalanan menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rumah rupanya ada hal yang menarik terjadi. Bukan peristiwa besar, tapi menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang rendah hati. Buat orang orang tertentu ini peristiwa besar. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW sedang jalan dengan Adi bin Hatim, maka Rasulullah berpapasan dengan seorang tua, nenek-nenek, lalu menyapa Rasulullah SAW. Disapa Nabi dan nenek-nenek ini ngobrol, ngajak ngobrol Nabi. Dia bercerita tentang banyak hal, terutama cucunya yang menyenangkan hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nimpalin obrolan nenek-nenek ini di sela-sela ada tamunya Adi bin Adib di tengah jalan. Jadi lagi jalan, diberhentiin sama nenek-nenek, nenek-nenek cuma mau cerita cucunya. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Presiden Madinah. Ya, kalau mau presiden jangan ngomong cucu dah. mau cucu sama yang lain lagi dah. Gue sibuk. Eh gitu. Ini menarik karena Rasulullah SAW juga larut dengan kesenangan orang tua tadi, nenek-nenek tadi. Begitu nenek-nenek tertawa, Nabi pun ikut tertawa. Asik benar ngobrol sama nenek-nenek itu. Sampai kata Adi bin Hatim demi Allah, Muhammad bukan raja. Kalau aku melihat begini, Muhammad bukan raja. Tapi Muhammad adalah Rasul Allah. Kenapa? Karena raja enggak kayak begini. Tuh. Dia nyimpulin begitu. Karena raja kayak begini, nggak ada raja kayak begini. Gitu. Karena dia kemudian kata di bin Muhammad bukan raja. Muhammad adalah Rasul Allah. Selesai peristiwa itu, Rasulullah sampai ke rumah. Di rumah nggak ada apa-apa, kecuali bantal tempat duduk Rasulullah SAW bantalnya cuma satu. Sementara yang duduk harusnya dua. Rasulullah dengan Adi bin Hatim. Siapa yang duduk? Rasulullah atau Adi bin Hatim? Ini Rasulullah sebagai presiden Madinah. Ini Rasulullah sebagai presiden Madinah. Bantalnya cuma satu. Diduduki nama Nabi atau dikasih Adi bin Hatim. Dalam riwayat Rasulullah ngasih tempat duduknya, bantalannya ini ke Adi bin Hatim. Kata Adi bin Hatim, ya Muhammad, saya nggak layak duduk di sini. Kamu yang layak duduk di sini. Dikasih lagi sama Adi bin Hatim. Kata Rasulullah, engkau tamuku. Dikasih lagi ke Adi bin Hatim. Sampai Adi bin Hatim nggak ada alasan kecuali dia duduk di bantal Rasulullah sementara Rasulullah duduk di lantai Presiden Madinah. Kata Adi bin Hatim demi Allah. Ini bukan raja. Nah, gitu. Karena raja kagak begini. Kalau raja pasti yang duduk dia. Karena di Adi bin Hatim bukan siapa-siapa. Tamunya. Rasani lagi. Sahabat bukan. Keluarga bukan. Tamu yang belum jelas. Hajatnya apa? Keuntungannya apa dari tamu itu? Maka pantasnya pasti yang akan duduk Muhammad. Tapi ternyata tidak. Yang duduk Adi bin Atim. Kata Adi bin Atim, ini bukan raja. Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, ini rendah hati. Nah, itu. Gak banyak pemimpin yang bisa melakukan ini. Ya, apalagi waktu itu Rasulullah sedang naik daun. Ya, Madinah lagi gagah-gagahnya. Versi Romawi aja dua kekuatan besar waktu itu gentar dibuatnya. Tapi begitulah Rasulullah SAW. Orangnya rendah hati walaupun sedang ada di pucuk pimpinan dan kekuasaan. Peristiwa yang lain adalah kisah Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad ini ngundang Rasulullah SAW ke rumah. jika Rasulullah SAW sampai, Rasulullah sampai di rumah, Rasulullah Assalamualaikum nggak ada sambutan. Assalamualaikum lagi nggak kedengeran sambutan. Sampai tiga kali Rasulullah SAW nggak ada sambutan. Sampai Rasulullah pulang. Sebelum pulang, rupanya Kais bin Sa'ad ada di dalam. Lalu kemudian dipanggil ya Rasulullah. Kemari ya Rasulullah. Kami semua ada di dalam. Kata Rasulullah, kenapa kamu enggak menjawab salamku? Kata Kais bin Sa'ad, kami semua lengkap. Anak istri lengkap di dalam. Semuanya menjawab salammu ya Rasulullah. Cuma jawabnya pelan. Kagak sampai kagak kedengeran nama Rasulullah. Dengan harapan agar Nabi ngucapin salam terus. Biar salam terus. Ya kalau didiemin kan, kalau nggak kenal kan salam lagi. Ya itu kan keberkahan. Siapa yang nggak mau dapat doa dari Nabi? Ya. Kalau boleh salam lebih dari tiga kali, lebih lebih cakep lagi. Ya, kalau perlu sebanyak banyaknya Ya Rasulullah salam tiga kali, emang begitu aturannya, begitu sunnahnya Kalau nggak ada pulang. Walaupun kita yakin yang punya rumah ada di dalam. Kalau dia nggak jawab salam dan nggak mau buka pintu, jangan maksa. Tugas kita setelah itu adalah pulang. Walaupun kita yakin yang punya rumah ada di dalam. Gak usah dongkol. Gak usah marah. Bisa jadi kita salah waktu. Nggak tepat. Jadi introspeksi diri aja, tahu diri aja, pulang. Gak apa-apa. Jangan ngancam juga besok. Kalau datang ke rumah gue, gue akan bukain. Gak usah juga. kadang katakan, bisa jadi kita salah waktu. Yang menarik dari kisah ini berkaitan dengan kerendahan hati Rasulullah adalah Ketika Rasulullah SAW mau pulang, itu Qais bin Sa'ad menyertakan Rasulullah SAW ini keledai sama pembantunya. Ya Rasulullah, kamu pulang jangan jalan, naik keledai aja, pakai keledai saya. Dan jangan sendiri, ini saya temenin. Kalau engkau ada perlu apa-apa, suruh aja. Pembantunya dikasih. Keledai sama pembantunya. Agar Rasulullah naik keledai dan pembantunya kalau Nabi ada keperluan di jalan, bisa disuruh-suruh nih pembantunya. Kenapa? Rasulullah Presiden marina Ya. Benar. Keledai diterima, pembantunya ikut. Cuma kata Rasulullah, kamu ikut naik. Ikut naik keledai bersama Rasulullah. Jadi jangan Nabi jangan Nabi naik keledai. Pembantunya Kais ini jalan kaki. Nabi nggak mau. Kalau jalan kaki, jalan kaki semua. Kalau naik keledai, naik keledai semua. Maka kata Rasulullah, kamu ikut naik keledai bersamaku. Kata pembantunya Qais juga, ya Rasulullah, saya dibawa aja. Kamu naik keledai. Eh. Ini presiden Madinah. Kata Rasulullah, kamu pilih aja dah. Pilih aja, kata Nabi. Kamu naik keledai bersamaku, atau kamu pulang aja. Pulang aja. Enggak usah ikut. Dengan Rasulullah SAW. Kamu naik keledai bersamaku, atau kamu pulang saja. Maka pembantunya Kais mengatakan, kalau begitu aku naik keledai bersamamu ya Rasul Naik keledai bareng-bareng pembantunya Kais bin Sa'ad. Presiden Madinah. Eh. Ya kebayang. Peristiwa lain itu juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang rendah hati. Ketika ada satu rombongan tamu Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi, lalu rombongan ini memanggil Nabi dengan Ya Sayyiduna Muhammad. Ya Sayyiduna Muhammad. Wahai Tuan kami Muhammad. Sayyid Rasulullah SAW dipanggil Sayyid. Ya Sayyiduna Muhammad. Rasulullah mendengar Sayyiduna langsung protek. Ini penghargaan yang berlebihan. Ini penghormatan yang berlebihan. Kata Rasulullah tidak Ya, sesungguhnya Tuhan kamu bukan aku, tapi Tuhan kamu Allah. Maka Nabi segen, nggak suka dipanggil Sayyiduna Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Sayyid kamu adalah Allah. Presiden Madinah. Sederhana benar. Rasulullah SAW adalah orang yang dikenal kalau dipanggil menatap semua tubuhnya. Mau yang manggil anak muda ke orang tua ke kalau dipanggil seluruh tubuhnya bergerak. Bukan wajahnya saja, tapi seluruh badannya bergerak untuk menyambut, untuk menghargai orang yang memanggilnya. Kalau salaman, bersalaman hangat. Nggak pernah nyabut duluan tangannya. Pasti sahabat ya menarik tangannya terlebih dahulu. Kalau ngasih sedekah ke orang miskin, dipegang tangannya orang miskin itu. Itu pada orang yang najis gitu. Ngasih sih ngasih, begini, begini ngasih. Ini orang miskin nih tangannya. Jauh banget gitu. Ngasihnya jauh banget. Rasulullah SAW kalau ngasih sedekah, tangan orang miskin dipegang. Sama tangannya Rasulullah SAW. Tuh. Hangat. Orang miskin tangannya dipegang. Dikasih. Ini menarik. Kenapa? Karena Rasulullah Presiden Madinah. Gitu. Ketika satu saat ada tamunya, karena begitu besar cerita-cerita tentang Rasulullah, sampai dia ketakutan ketemu Nabi. Takut sampai gemeter. Begitu ketemu Rasulullah, gemeteran ya orang. Kata Rasulullah, kenapa kamu bergetar? Bertemu aku, kata Rasulullah. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini cuma anaknya Bu Aminah. Gitu. Rasulullah mengatakan, aku ini cuma anaknya Bu Aminah, anaknya Bapak Abdullah. Kenapa gemetar? Akhirnya dia terdiam dan dia coba untuk tersenyum. Maka Rasulullah pun tersenyum. Wah, gitu. Presiden Madinah. Anak. Gak pernah Rasulullah SAW nyuruh. Walaupun Rasulullah bisa nyuruh. Rasulullah nggak pernah mandorin. Kalau ada kerjaan nggak pernah jadi mandor. Kerja ikut bareng-bareng dengan sahabatnya. Ini kita lihat dalam peristiwa kondak umpamanya. Perang kondak itu Rasulullah gali parit. Gali paritnya panjang 5 km menutup kota Madinah. 5 km digali parit. Paritnya bukan parit buat sawah. Paritnya itu panjangnya 9 meter, dalamnya 10 meter. Sepanjang 5 kilometer. Ini kerja berat. Dikerjain sama Nabi cuma tiga hari. Malamnya tidur, istirahat. Cuma siang. Kenapa? Karena tiga hari lagi Madinah akan diserang oleh 10.000 pasukan Ahzab. Jadi dalam tiga hari harus selesai. Panjangnya 5 kilo, lebar lebar paritnya 9 meter, dalamnya 10 meter. Tanahnya tanah cadas batu. Bukan tanah merah. Ini kerja berat. Maka Rasulullah kemudian bagi regu. Regu 10, 10, 10 sekian meter, 10 sekian meter. Sebanyak 3000 sahabat waktu itu. Nabi Presiden Madinah. Nabi Komandan Perang waktu itu. Ikut nggak gali-gali parit? Ikut. Karena Rasulullah ternyata satu orang dari satu regu. Masuk di regu dia untuk gali parit. Walaupun kemudian di situ ada Salman Al Farisi. Salman Al Farisi ini orang Persia, yang gede, dua kali orang Arab. Orang Persi posturnya dua kali orang Arab. Sampai-sampai Salman ini jadi rebutan. Salman regu saya, Salman regu saya, di sahabat ribut. Salman pengen regunya dia. Kenapa? Kalau udah Salman cepat selesai gampang. Kerjain aja sama Salman. Kudai kuat, jadi kalau Salman di regunya, gampang, nggak capek banget kita. Ada Salman. Sampai ribut-ribut begitu, dengeran Rasulullah. Kata Rasulullah, Salman mindi. Salman mindi. Salman regu saya. Iya. Yeah. Nggak ada yang ribut udah. Kalau Nabi bilang Salman regu saya, nggak ada yang ribut. Semuanya redo. Maka akhirnya Salman regunya Rasulullah. Tapi orang orang Jawa bilang dilalahnya. Dilalah apa? -apa? dilalahnya itu ternyata regu Rasulullah SAW ngalamin kesulitan karena ada batu yang besar yang nggak bisa dihancurkan oleh Salman sekalipun nggak bisa dihancurin sampai Rasulullah SAW datang dan Rasulullah menghancurkan batu itu dengan tangannya. Nah di peristiwa itulah ada peristiwa menarik karena ternyata Rasulullah SAW bukan sekadar gali parit bareng-bareng sama sahabatnya. Tapi Rasulullah SAW juga adalah orang yang lapar. Lapar belum makan ketika gali parit. Makanya sahabat melihat ketika Rasulullah gali parit, sahabat melihat ada batu diikat di perutnya. Kata sahabat, berarti Rasulullah lapar. Akhirnya dia lari pulang buru-buru ke istrinya. Kamu masak gandum, kamu masak anak kambing, kamu masak. Rupanya dia mau jamu Rasulullah SAW. Balik lagi dibisikin oleh, oleh orang ini kepada Rasulullah. Saya mengundang engkau ya Rasulullah untuk makan siang ini dengan dua atau tiga orang sahabatmu. Wah, dua atau tiga orang sahabat. Kata Rasulullah, kamu bilang sama istri kamu, tolong jangan dituang makanan di tempatnya. Makanan tuh jangan dituang dari tempatnya. Sahabat ini lari, pesan ke istrinya, jangan dituang makanan dari tempatnya. Ambil sih, ambil aja, tapi jangan dituang. Akhirnya Rasulullah naik ke atas batu, dan dia berkata di hadapan 3000 sahabatnya, yang sedang gali parit. Dia katakan, si fulan ngundang makan kita siang ini. Wah. Jadi Rasulullah bukan ngajak dua tiga orang, tapi ngajak tiga ribu orang buat makan. Datang nih tiga ribu ke rumah sahabat tadi kata istrinya, bang, abang salah ngomong apa? Abang salah apa nih? Kenapa? Ini bukan dua orang, tiga orang. Ini ribuan orang. Saya benar tadi nyampein ke Rasulullah dua, tiga orang saja. Benar bang, benar. Kata istrinya, demi Allah. Kalau yang datang tiga ribu, sih bukan kita urusan. Bukan urusan kita. Ini urusan Rasulullah. Serahin aja ke Nabi. Katanya. Benar diserahin ke Nabi. Masuk satu-satu, ambil makanan. Tiga ribu orang itu pulang keluar dari rumah itu bawa makanan Sampai tuan rumahnya bingung. 3000 orang ambil makanannya nggak bisa habis. Sampai tuan rumahnya juga datang yang terakhir. Begitu dia datang dia lihat makanannya masih utuh. Seperti dia baru masak. Kata kata sahabat ini demi Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Benar dia Rasul Allah. Jadi ikut gali parit bersama dengan para sahabat. Gak pernah mandorin, gak pernah nyuruh-nyuruh, apalagi membentak. Mentang-mentang sudah jadi pemimpin, pemimpin. Gak ada sama sekali, Gak ada sifat-sifat itu dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah orang yang sangat rendah hati. Pernah satu saat Rasulullah sedang naik keledai di tengah jalan. Ada orang miskin jalan kaki. Kata orang miskin, ya Rasulullah, saya ikut naik keledai. Kata Rasulullah, kamu lebih layak buat naik keledai ini. Maka orang miskin itu naik di atas. Dan Rasulullah menuntut orang miskin itu di depan keledai. Menarik. Dan sifat rendah hati ini ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat berikutnya. Karena memang Rasulullah sebagai uswatun hasanah diikutin. Salah satu hal yang menarik yang terjadi adalah dalam kisah Umar bin Khattab ketika menaklukkan Masjidil Aqsa. Kaum muslimin menaklukkan Masjidil Aqsa. Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani nggak mau ngasih kunci Masjidil Aqsa ini kepada tentara Islam kecuali Umar sendiri yang datang ke sini. Dia sendiri yang harus buka kunci masjid al Aqsa. Maka akhirnya tentara Islam memanggil Umar untuk ke Palestina. Pemimpin kaum muslimin, khalifah Rasulullah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipanggil ke Palestina buat buka pintu masjid al Aqsa datang ke Palestina pakai apa? Pakai kendaraan mewah? Pakai onta? Umar cuma pakai keledai. Karena waktu itu kendaraannya cuma itu yang ada. Keledai. Dan menariknya Umar jalan ke Palestina sama pembantunya. Aslam namanya. Aslam Jalan berdua sama pembantunya ke Palestina. Keledainya cuma satu. Mau diapain keledai? Udah naikin berdua ke Palestina, kasihan keledai. Mau dituntun, kagak dinaikin, sayang juga mau banjir. Umar yang naik sebagai pemimpin, kasihan si Aslam. Aslam pembantunya naik, Umar turun, keterlaluan. Jadi ini susah juga nyelesainnya. Tapi buat Umar enggak. Kata Umar, ya Aslam, ini keledai cuma satu. Sekarang begini aja, kita gantian naik. Oh, Khalifah Kita gantian naik sampai ke Palestina. Satu jus turun, satu jus naik. Satu jus turun, satu jus naik. Tuh, hitungannya bukan pakai jam, pakai jus baca satu juz, turun aslam. Baca satu juz, turun Umar. Begitu aja. Ganti yang satu juz. Sampai ke Palestina. Yang menarik adalah sampai di Palestina itu Umar dan Aslam disambut luar biasa oleh rakyat Palestina. Masalahnya muncul adalah yang naik giliran Aslam, yang naik di keledai. yang nuntun giliran Umar, Kira-kira kalau model kita gimana? Lam-lam gue yang naik dah. Eh orang banyak nih pada ngeliatin. Itu. Enggak. Itu Aslam tetap naik di atas keledai dan Umar yang menuntun keledai itu. Masalahnya juga muncul karena orang Palestina enggak tahu mana yang Umar, mana yang Aslam. Lebih problem lagi, sehingga yang dielu-elukan, yang dielu-elukan Eh, itu si Aslam yang di atas keledai. Tapi orang-orang Palestina baru tahu kalau Umar itu ternyata yang nuntun keledai. Karena yang buka pintu Masjidil Aqsa adalah orang yang nuntun keledai. Itu. Ini Umar, khalifah rendah hati. Ini gak ketemu deh sikap ini. Karena kita orang yang suka gengsi ya, ah, iya. gengsi ya. Baik, ini eh, beberapa penggal kisah yang menunjukkan bahwa rendah hati menjadikan seorang jadi begitu disegani. Orang jadi segan. Orang jadi berwibawa. Orang jadi punya prestis malah. Ketika orang rendah hati. Baik, sebelum kita masuk pada bagaimana Rasulullah bergaul dengan anak dan istrinya. Sampai sini kalau ada yang mau tanya. Tanya Ustaz. Oh, silakan. Uh, mengenai karakter Rasulullah ya Ustaz ya. Kalau kita ini kan karakter kita itu teorinya kan dibentuk oleh orang tua, yeah. Ya. uh, eh, uh, dibentuk oleh lingkungan. Yeah. Nah, sedangkan ini Rasulullah kan riwayatnya uh, sejak kecil ditinggal ayah ibunya bahkan kakeknya. Hmm. Nah, apakah ini karakter uh, Rasulullah ini terbentuk karena sudah skenario Allah atau karena apa? Apakah nabi-nabi yang lain juga seperti itu? Makasih. Terus yang kedua Ustadz agak <laughs> menyimpang sedikit. Uh, adakah riwayat Rasulullah uh, yang menyampaikan bahwa Rasulullah uh, berpesan kepada kita-kita ini untuk mengikuti uh, sahabat-sahabat beliau? beliau? Makasih. Iya. iya. Jadi <coughs> saya jawab yang kedua dulu ya. Pernah nggak ada hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah suruh kita ngikutin para sahabatnya. Rasulullah SAW berpesan dalam satu hadisnya dengan pesan yang sangat mengharukan. Sahabat-sahabat nangis ketika Rasulullah SAW bersabda. Kemeter dan nangis itu Nabi belum ngomong. Nabi belum ngomong, tapi sahabat udah nangis, sudah gemeter. Kata sahabat, ya Rasulullah, kayak kayaknya kamu akan berbicara kepada kita sesuatu yang sangat besar. Oleh karena itu silahkan ya Rasulullah kamu bicara. Maka Rasulullah berpesan, kata Nabi, usikum Allah. Tidaklah kamu senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu pesan bersama. Yang kedua, wasam awat toa. Hendaklah kamu dengar dan taat. Kepada pemimpin kamu, walaupun pemimpin kamu seorang budak. Habsi. Taati dia. Itu pesan yang kedua. Lalu Rasulullah mengatakan, nanti ada umatku, umat sesudahku, dia akan menghadapi persetuan yang dahsyat perseteruan, pertikaian yang besar, yang sengit. Setelah aku, nanti ada umatku yang dia akan menemukan pertikaian sengit di umat ini. Maka Rasulullah SAW berpesan, ikutilah sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rashidah. Ikutilah sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rashidah. Itu kalimatnya. Ikutilah sunnahku dan sunnah Khalifah ar rasidah Artinya sahabat Nabi yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu hadisnya. Kalau yang dimaksud ada nggak hadis yang menjelaskan kita untuk ngikutin sunnah sahabat? Sahabat yang dimaksud adalah empat khalifah. Ini yang secara spesifik Walaupun sahabat-sahabat Nabi juga mestinya tetap menjadi inspirasi buat kita. Karena dia orang-orang terbaik. Gelarnya juga khusus. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang dapat gelar RA. RA. Radiyallahu anhu. Allah redo kepada mereka. Bagaimana mungkin kita nggak ngambil sifat, eh, enggak, bagaimana mungkin kita nggak ngambil mereka sebagai taulada kalau Allah saja redo kepada mereka gitu itu dalil umumnya kalau dalil khususnya Rasulullah mengatakan sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidah makanya ada yang menarik ketika Umar bin Khattab dalam dalam satu kajian uh, eh, Riyadus Salihin atau Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi menyampaikan kisah ini ketika Umar meminta kaum muslimin untuk sholat terawih di masjid. Nabi sholat terawih nggak di masjid, cuma tiga hari sholat di masjid. Setelah itu Nabi nggak pernah ngajak lagi kaum muslimin sholat di masjid. Tapi zaman Umar, Umar ngajak kaum muslimin sholat berjamaah di masjid, sholat terawih. Waktu itu sahabat ada sahabat yang protes, kalau Rasulullah tidak melakukan ini selama hidupnya. Kata Umar, kalaulah ini bid'ah, maka ini bid'ah yang baik. Kata Umar bin Khattab. Maka Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini mazhab yang keras, mazhab yang sangat ketat. Gak banyak orang yang sanggup ngikutin mazhab Syafi'i. Walaupun di kita ada as-Syafi'iyah, Asafiyah ada, tapi orang Asafiyah kadang-kadang juga nggak kuat ngikutin mazhab Syafi'i karena sangat ketat. Salah satunya adalah gerak tiga kali dalam sholat batal. Gerak tiga kali dalam sholat batal. Ini salah satunya pendapat yang Syafi'i. Gerak tiga kali itu begini. Katanya begini. Satu, dua. Eh udah dua nih. Jadi kalau gatel, satu, mau garuk lagi nah itu udah dua tuh tiga nah, oh. kalau tiga kali lebih dari tiga kali batal jadi kalau ibu garuk-garuk begini ya udah batal <laughs> gatel gitu ibu garuk-garuk ya oh tiga kali pak ini enam kali namanya tuh dua tiga satu balik itu dua ini kan bergerak mau garuk lagi tiga balik lagi empat tarik lagi lima paling enggak lima kalau kayak ibu gini gini batal sholat. Wudhu dua kulah, kalau nggak dua kulah nggak sah. Nyentuh tangan perempuan batal habis wudhu. Makanya makanya ada suami yang godain istrinya kalau habis wudhu, biar batal wudhu lagi. Batal nyentuh. Agak kenceng, agak kuat, agak keras Lalu Survei mengatakan itulah eh, makna sunnahku dan sunnah Khalifah ar rasidah Maka Imam Syafi'i kemudian mem, mem, membatasi eh, bid'ah itu jadi bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Jadi kalau dalam konteks itu dalam konteks perbuatan Umar bin Khattab yang ngajak terawih sahabatnya sholat di masjid ini sunnah khalifah ar-rasidah ada legitimasinya jadi boleh boleh kalau lihat dari nasnya nas umumnya ini eh, yang pertama dan Umar pernah ketika melamar seorang wanita itu menyingkap kainnya, menyingkap baju wanita tadi sehingga kelihatan betisnya. Umar. Jadi apa mungkin Umar melakukan hal yang rendah? Mau ngelamar pakai buka baju perempuannya sampai kelihatan betisnya. Padahal kata Rasulullah, boleh ngelihat muka dan telapak tangan saja. Itu udah mewakili semua. Mukanya mewakili kecantikan, tangannya mewakili kesuburan. Tapi Umar kagak, masih kurang aja dia. Buka sehingga kelihatan betisnya. Apa Umar melakukan hal-hal yang sedemikian rupa setelah Rasulullah SAW wafat? Tidak. Ini pun ternyata di, di, di dalam fikih ini menjadi batasan. Kalau perlu banget boleh melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Umar. Karena mustahil Umar melakukan itu tanpa bimbingan Allah karena kedekatannya karena keimanannya. Walaupun kata wanita tadi yang disibak betisnya tadi kata wanita tadi demi Allah kalau bukan Umar, gue udah colok matanya. Ya lu bukan Umar nih, dia udah colok matanya. Cuma kata Umar, nggak mungkin Umar melakukan tanpa ada alasan syar'i. Nah itu eh, batasan batasan. Jadi boleh ada legitimasi syar'i eh, kita ngikutin sahabat Rasulullah SAW karena dia orang yang terbaik umat terbaik lebih-lebih empat khalifah Rasulullah selama ceritanya bisa dipertanggung jawabkan kalau hadis ini hadis munkoti hadis ini hadis terputus nggak sampai ke nabi ke sahabat karena nabi nggak ngerjain riwayatnya juga mungkin dari sahabat sampai ke sahabat kalau dari segi ilmu ilmu hadis tapi karena legitimasi syar'i yang begitu, maka sebagian ulama membolehkan melihat nas yang umum ini. Mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah. Yang kedua berkait dengan Rasulullah. Ini Rasulullah dari Allah atau kalau kita dari orang tua. Rasulullah sudah disterilin. Pengaruh orang tua sudah disteril dibersihin, dijauhin orang tuanya. Bapaknya udah nggak ada sebelum dia lahir. Ibunya meninggal ketika masih kecil. Ada kakeknya meninggal juga, ada pamannya meninggal juga. Jadi orang-orang yang memungkinkan memberikan pengaruh kepada Rasulullah itu udah dipinggirin. Agar jangan sampai ada ungkapan, oh Muhammad nih begini karena Pak Abdullah. Ini Muhammad begini nih karena didikan ibunya Bu Aminah. Oh ini sih karena pamannya. Oh ini sih karena kakeknya. Enggak. Disterilit. Dipisahin tuh orang-orang terdekatnya. Yang paling mungkin melakukan pendidikan ke Rasulullah itu dipisahin. Sehingga seolah-olah Allah ingin mendidik langsung Nabi, Allah ingin mendidik langsung Rasulnya. Gitu. Dengan caranya sendiri. Gitu. Maka pertanyaan apakah ini eh, didikan Allah? Iya kalau ini mau disebut sebagai terbiah ilahiyah, ya. terbiah ketuhanan, terbiah yang datang dari Allah ini bagian dari terbiah ilahiyah. Rasulullah ngambil pelajaran besar dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Sampai Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Buat kita nggak salah kalau kita belajar dari orang tua kita, ibu kita, bapak kita, tetangga kita, boleh juga. Dari banyak orang yang memang bernilai, punya nilai kebaikan, kita ambil. Jadi pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW ini juga atas bimbingan Allah? Iya. Jelas atas bimbingan Allah. Wa anil hawa in huwa illa wahyu yuha yang dikerjain Nabi itu bukan karena hawa nafsu. Tapi pada prinsipnya wahyu juga. Makanya kemudian ngikutin sunnah juga ngikutin eh, perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas bimbingan Allah. Atas pendidikan Allah yang berikan selama Rasulullah SAW hidup. Di situ Allah berikan banyak bekalan. Baik. Jadi gitu. Ya. Sosok Rasulullah SAW. Ya. Hmm. Ya. Puasa sahur apa enggak gitu? Ya puasa sahur apa enggak? Enggak apa-apa. Mau mau sahur boleh, mau enggak boleh. Karena yang harusnya puasa yang harus, bukan sahur yang harus. Puasa yang harus, yang harus itu puasa. Tapi sahur itu disunahkan. Ya. Karena di dalam sahur ada berkah. Ya. Di sahur ada ada berkah. Sunnahnya sahur juga di ujung waktu. Menjelang subuh. Jadi kalau sahur dimundurin. Kalau buka dimajuin. Buka jangan ditunda-tunda. Sahur diundur-undur. Emang gitu maunya kita. Kalau buka diundur-undur, nggak tahan. Di mana-mana buka juga diduluin. Kalau sahur jangan malam-malam, kalau perlu pagi. Emang begitu maunya kita. Gitu. Ini makanya Islam sangat fitri, sangat sesuai dengan maunya kita, sangat manusiawi, sangat fitrah. Perjalanan jauh, sholat lima waktu. Kalau boleh jamak, jamaknya kosor lagi. Emang maunya kita. Gitu. Enak lah pokoknya. Sakit nggak bisa bangun sholat. Duduk aja ya. Duduk silakan. Duduk kagak bisa berbaring. Berbaring aja. Emang maunya kita. Enak banget. Wudhu pakai air. Wah repot banget. Kalau musim hujan air banyak. Kalau musim kering kagak air. Gimana? Pakai debu aja. Gampang tinggal pegang ini terus terus selesai emang maunya kita enak aja pokoknya ya. sesuai dengan fitrah Islam itu maka sahur Rasulullah SAW anjurkan karena dalam sahur ada keberkahan tapi kalau lupa sahur ketiduran nggak sempat sahur nggak apa-apa karena yang diwajibkan adalah puah puasa kutiba alaikum siap Kamu kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun gitu Pak Iya, iya. Pokoknya makan, minum biar dikit, dia nilainya sahur. Jadi Allah dapat, Allah berikan keber, keberkahan. situ. Gitu. Sepiring, sesendok, eh sahur iya. ya mau sepiring sahur sesendok juga sahur mau nambah juga sahur juga mau nambah lagi gitu biar kuat kan sahur hitungannya sahur baik ada yang lain cukup waalaikumsalam ya Wah rendah hati apa harga diri? Oh ada. Iya, hmm. Ya. Yang kedua, sekarang ini orang kalau sudah ingin merebut sesuatu dan organisnya turun dan dari itu susah. Ya. Dilukai. Jadi mereka itu kecenderungannya sekarang yang dari itu turun itu ya hmm. bahkan masuk penjara ya tenang kita. Hmm. Dilukai. E, bagaimana menyikapi kehidupan yang ironis sekarang <laughs> Bapak sebagai penerus nanti. Terima kasih. Ya, Kita semua penerus Nabi nih. Iya, eh. Jadi ada fenomena yang ironi. Ya. Kepemimpinan diperebutkan. Udah jadi pemimpin lupa daratan. Sombong. Eh, sampai-sampai harus mengorbankan harga diri ya, dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini fenomena yang ironis. Karena ternyata ini terjadi pada pemimpin kaum kaum muslimin. Ini gimana? Eh, pendapatnya nah, gitu, kira-kira agak sulit ini kita ngomong dari mana. Iya. Karena Pak Mahmud nih kalau bertanya skalanya skala berat ya, skala nasional fenomenanya juga fenomena-fenomena yang besar sehingga sebenarnya memang saya cukup kesulitan buat jelasin terutama masalah yang ini kita mulai dari mana kenapa fenomena ini bisa terjadi apa karena nggak ada ustadz yang ingatin ustadznya banyak Bahkan kadang-kadang ustadznya kalau udah jadi pemimpin begitu juga katanya. Enggak eh, enggak sedikit Ustadz, Pesantren banyak. Yang kritik juga banyak. Tapi Orang-orang yang anti kritik semakin banyak. Pemimpin yang Saya melihat kok kalau pemimpin yang diperebutkan setelah jadi pemimpin jadi sombong. Untuk jadi pemimpin kadang harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan. Kenapa ini bisa terjadi? Saya melihat di masyarakat kita itu sudah terlalu kuat terlalu kuat unsur materialistisnya. Unsur materialistisnya itu sangat kuat. Sehingga orang muslim aja kayaknya jadi kayak kagak percaya akhirat. Karena materialistisnya sangat kuat. Orang mau jadi pemimpin karena mau dihargai. Karena kalau bukan pemimpin, kagak dihargai. Orang nyari harta banyak biar kaya. Kalau kaya dihargai. Jauh orang miskin kagak dihargai. Jadi mereka mau cari prestise dengan timbangan materi. Sayangnya hanya dengan timbangan materi. Akhirnya menghalalkan segala cara. Itu yang terjadi. Orang dihargain karena materi hari ini. Hari gini orang dihargai karena materi. Sampai saya ciri contohin, kalau ada tamu ke rumah kita, yang tamu cuma pakai kaos doang, mau nagih iuran sampah umpamanya, karena dia tukang beresin sampah. Itu kita nyambutnya setengah hati pakaian ala kadarnya, bahkan harus nunggu. Dulu tunggu ya. Tapi kalau yang datang pakai mobil bagus, Tapi kalau yang datang pakai mobil bagus, pakai jas, pakai dasi, padahal jas juga nggak mahal-mahal banget. malam baju koko. Eh, pakai jas, pakai dasi. Itu nyambutnya luar biasa. Satu jam sebelumnya kita udah gelisah, duduk bangun, duduk bangun di ruang tamu. Kenapa? Karena pejabat anu mau datang. Yang diukur apa? Materi. Yang diukur apa? Materi. Yang pejabat itu baik, belum tentu juga. Apa yang pakaiannya jelek jahat? Enggak juga. Ukurannya bukan baik jahat, tapi kaya atau tidak kaya. Materialistis, semuanya ukurannya materi. Begitu kuat materialistis itu sehingga apa saja diukur dengan materi. Begitu baik mau kampanye kasih sembako kemana-mana bantuin orang yang kesusahan. Itu nggak gratis, semuanya ada hitungannya. Ada hitungannya itu semua. Direken tuh semua, ada hitungannya, nggak gratis. Kayaknya sih enak aja gratis kita nerima aku apalagi menjelang penyoblosan, bisa tiap hari itu aku datang. Kita minta kagak datang sendiri. Enak juga sih dimanjain. Iya. Tapi itu nggak gratis. Semuanya ada hitungannya. Materialistis. Itu uh, realita kehidupan kita. Sehingga kepemimpinan itu diperebutkan. Ini materialistis. Sahabat nggak pernah memperbutkan kepemimpinan. Sampai-sampai maaf-maaf merendahkan diri Politik kita itu politik yang gak sehat. Orang harus merendahkan diri untuk dipilih. Pasang spanduk gambar di mana-mana, pilih saya ya. Kasihan bener. Ini politik mengemis. Kalau teman saya, teman saya lebih lebih kasar lagi. Ini politik lacur. Orang masang, kagak jelas jongkrongannya muka jadi pasang, minta jadi wah, wakil. Bahkan harus keluar duit agar orang mau milih dia. Buat jadi wakil rakyat. Ini nggak masuk. Logika orang muslimnya nggak masuk. Cara-cara politik begini. Tapi itu terjadi. Untuk jadi DPRD tingkat 2 itu harus nyiapin ratusan juta. Teman saya untuk DPRD tingkat 2 tahun yang lalu itu habis 2 miliar. Kagak jadi. Rata-rata kita 800 juta sampai 1 miliar. Paling sedikit 200-300 juta. Buat jadi wakil rakyat. Itu daerah tingkat 2. Belum tingkat 1. Belum pusat. Gak kebayang. Itu fenomenanya. Jadi saya katakan, eh, menarik. Eh, saking bingungnya saya, jadi iya, kita harus ngomong dari mana? Eh, karena memang ironi. Bendera itu harganya mahal. 50 ribu, 200 ribu, 100, 200 ribu. Itu dijajar, kena kena kena panas, kena hujan, hancur. Pada saat yang bersamaan, banyak orang miskin yang melihat bendera itu berkibar. Sayangnya bendera nggak bisa dimakan. Kalau bisa dimakan udah diperebutkan. Oh ini alasan. Ini sarana. Nanti kalau udah menang juga orang miskin kita akan kasih makan. Itu teorinya. Ironis. Maka saya bingung kita harus mulai dari mana. Tapi itulah realitanya. Kita sudah cukup terkooptasi dengan materi sampai lupa kalau habis hidup ini ada hidup lagi kehidupan di akhirat. Kita sampai lupa kalau kita akan mati. Kita sampai lupa kalau sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan ini, tapi kehidupan di akhirat. Sehingga akhirnya semua kita terjang halal haram nggak peduli sikat sana sikat sini yang penting menang nggak peduli harus merendahkan diri itu fenomenanya wajah saya ini komentar bukan jawaban susah jawabnya yang begini eh. baik sampai sini Waalaikumsalam Secara syariat Islam itu kita sebagai menjaga agar ini di mana agar yang tidak menyalahi daripada saat ini. Iya. di mana iya. Di dalam Quran udah Pak. Ada ya. Dalam Quran ada ungkapan azilatin alal mu'minin, aizatin alal kafirin. Kalau sama orang mukmin azilah, dia rendah hati. Bahkan merendahkan diri di hadapan saudaranya. Tapi kalau sama orang kafir aizah, punya prestis, harga diri. Ah, Jadi secara spesifik eh, harga diri itu boleh kita tunjukkan alal kafirin. kalau lihat dalam konteks ayat ini terhadap orang-orang kafir. Tapi sama orang mukmin azilah, rendah hati, bahkan eh, apa merendahkan diri. Rendah hati ini dalam konsep kalau di tasawuf kita lebih mengenal dengan tawadu. Tawadu. Tawadu itu bukan menundukkan punggung. Bukan menundukkan badan. Karena biasanya orang tawadu suka duduk tapi duduknya merunduk pakaiannya lusuh dan dungkuk eh, duduknya merunduk untuk menunjukkan dia tawadu zuhud Umar pernah kedapatan orang duduk merunduk lalu Umar dorong badannya didorong dadanya kata Umar tegakkan dadamu karena sesungguhnya tawadu itu bukan nundukin badan tapi nundukin apa yang ada di dalam hatimu. Gitu. Jadi hatinya yang nunduk, bukan badannya yang nunduk. Kalau badannya nunduk, hatinya tegak, sombong juga. Gitu. Jadi kalau dalam konsep ini maka kita memang harus tawaduk dengan orang beriman. Tapi sama orang kafir kita harus izah. Kita harus punya gengsi. Kita punya harga diri. Tapi orang mukmin azilah. Jadi saya tidak ingin tidak milah-milah mana yang uh, harga diri kita harus kita tunjukin, mana yang enggak bukan, tapi saya melihat kepada siapa kita harus menunjukkan harga diri itu. Jadi bukan yang mana harga diri yang kita perlu tunjukkan dan mana yang tidak. Tapi kepada siapa harga diri itu harus ditunjukkan. Gitu. Mungkin saya lebih cenderung menempatkan itu. Gitu. Karena kalau milah-milah sulit juga. Kalau ini kalau ini harga diri, kalau ini enggak. Kalau itu saya simpelin aja. Jadi harga diri ini kepada siapa? pada orang kafir? Iya. Tapi tidak orang mukmin. Karena orang mukmin tanpa nunjukin kita punya harga diri, orang mukmin udah hargain kita sebagai orang yang mulia. Gak usah nampakin, pengen dihargain. Orang muslim akan ngargain orang muslim yang lain. Gak usah minta dihargain. Kalau muslim yang baik, pasti dia menghargai orang muslim yang lainnya gitu Baik ya gitu lagi eh. ini aja yang bisa saya sampaikan jam 6 lewat jauh uh, kita cukupkan lebih kurangnya saya minta maaf Subhanakallah kalau yang asyhadu Shalallahu alaihi wasallam. illa anta astaghfiruka robbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.